Karena demikian ini menyebabkan tidak akan mendapatkan pahala sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hadis Abi Hurairah. Idza tadi li sahibika ansid wal imam yakhtub yang jum'ah faqad aghad. Jika engkau mengatakan kepada temanmu, diamlah. Sedangkan imam sedang khutbah pada hari Jumat, maka sungguhnya sia-sia belaka. Wa fi man massa al-hasa faqad lagha. Barang siapa yang megang kerikil, maka sungguh sia-sia tentang pahala salat Jumatnya. Dari sinilah hendaknya berupaya untuk terus dalam keadaan tenang dan tidak ngobrol sendiri, terutama anak anak kecil yang belum tahu bagaimana agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala beliau menyatakan inna ahamma umurikum indi as-salah. Faman hafizaha faqad hafidha dinah wa man dayya'aha wa ma siwahuma adya Sesungguhnya perkara yang paling penting untuk kalian di sisiku adalah masalah salat Barang siapa yang menjaga salat berarti dia telah menjaga agamanya dan barang siapa yang telah menyanyiakan salat maka selain dari keduanya tentu akan lebih sia-sia. Menyanyikan agama, menyanyikan sholat. Kalau orang sudah tidak menjaga sholat, maka yang lain lebih tidak bisa dipercaya lagi. Demikian pula Umar menyatakan, La Islam, liman tarakas sholat, tidak ada Islam. Bagi yang meninggalkan sholat. Wa Abdullah Mas'ud menyatakan, Ladin liman taraka sholat. Tidak ada agama bagi yang tidak sholat. Bagi yang meninggalkan sholat, maka tidak ada agama, tidak ada Islam. Walaupun punya KTP Islam. Ma'asum muslimin, rahimakumullah. Permasalahan sholat adalah permasalahan yang sangat penting. Maka Rasulullah menyatakan awal, Ma tuhasabu bihli yaum abdu yaumul qiyamah as-salah. Yang pertama kali dihisap nanti pada yaumul kiamah adalah as salah Fa'idha salahat faqad aflaha wa anjah. Wa idha fasadat faqad wa khasir. Maka barang siapa yang bagus sholatnya, maka dia beruntung berbahagia. Dan barang siapa yang jelek sholatnya, maka dia menjadi orang yang sesara dan rugi. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa al khashiin dan hendaknya kalian minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan salat dan bersabar sesungguhnya salat itu sangat berat kecuali bagi orang khusyuk demikian pula Allah berfirman dalam surah Maryam fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salah wa tabau syahwah. Fasawfa yalqawna ghayya. Maka ada generasi, suatu kelompok manusia yang mereka itu senantiasa menyanyikan sholat dan mengikuti hawa nafsunya. Maka mereka akan menjumpai penyelewengan. Dengan melihat firman Allah dan sabda Rasulullah SAW Demikian pula perkataan para ulama menunjukkan pentingnya sholat itu sendiri. Dan ketahuilah, walaupun mungkin sehari hanya setengah jam melakukan sholat, akan tapi kebanyakan manusia tidak melakukan sholat. Apalagi pemuda-pemuda zaman sekarang, bisa kita hitung jari. Siapa-siapa di antara mereka yang sholat dan siapa-siapa yang meninggalkannya. Terkadang duduk di warung, minum kopi, bisa satu jam duduk. Akan tapi sholat yang mungkin hanya lima menit, itu pun ditinggalkannya. Oleh itulah hanya, hendaknya berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, agar dijadikan sebagai orang yang menegakkan sholat, dan juga bisa bersabar Allah berfirman, "Ya ayuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin." Wahai orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan melakukan salat dan bersabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Salat dibutuhkan kesabaran. Diluangkan waktu dan lain sebagainya. Kita lihat bahwasanya salat bukan hanya kewajiban bagi umat ini, kaum muslimin, bahkan umat-umat sebelumnya, mereka senantiasa melakukan sholat. Lihat Nabi Ibrahim, alaih salatu salam berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni mukimas salah wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Wa ya Rabku, jadikan diriku dan keturunanku sebagai orang-orang yang menegakkan salat sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar doa sehingga tak heran kalau keturunan Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang senantiasa melakukan salat di antaranya Nabi Ismail Wankul fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah Wa kana inda rabbih Dan sebutlah dalam kitab tentang Ismail. Dia adalah seorang yang senantiasa membenarkan janji. Seorang rasul, seorang nabi. Dia senantiasa merintahkan kepada keluarganya untuk melakukan sholat dan membayar zakat dan dia termasuk orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa agar diri kita, anak-anak kita menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan sholat. Demikian pula kita lihat kisah Juraid tatkala dituduh sebagai seorang yang berzina maka anaknya ini didatangkan anak hasil perzinaan dengan pengembala kambing sebelum beliau melusuk perutnya. Maka beliau berwudu dan melakukan salat dalam satu riwayah kemudian mengatakan man abu siapa ayahmu? Anak yang masih kecil, masih bayi mengatakan abi ra'il ghanam ayah saya pengembala kambing. Sehingga tuduhan Bani Israel kepada Juraid terlepaskan dikarenakan anak tadi berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Maryam alaihissalam, "Ya Maryam kunuti li rabbiki wasjudi warka'i marraki'in." Wahai Maryam, hendaknya biasa taat kepada diriku kata Allah. Lakukan salat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Sehingga anaknya pun juga demikian. Waja'alani mubarakan aina mati di salati waz zakah Madum tuhaya, Menjadikan saya kata Nabi Isa sebagai orang yang berbarokah di mana berada untuk melakukan sholat selama diriku masih hidup. Allah Allah juga mengingatkan kepada Nabi Musa dikenal diriku. Allah juga untuk senantiasa melakukan sholat, temanya, wa korna fi buyutikun wala tabarrajal ula Wa aqimnas shalah wa atiyallahal bait wa yutahhirakum tathhir. Dan hendaknya kalian tinggal di rumah-rumah kalian hias seperti perempuan-perempuan jahiliyah terdahulu. katilah Rasul. Sesungguhnya Allah Ahlul Bait dan membersihkan kalian sucinya. Rasulullah SAW juga berdoa kepada Allah. Orang biasa menjadi orang yang sholat. maka dia mengamal Abu Bilal. Dengan apa? Ju'ilas salah kurratu aini, mataku. Demikian maksud simin. Sudah jadikan diri, diri mereka sebagai orang-orang yang salat dan tidak menyanyikan sama sekali. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Buraidah, "Man taraka salat habita amaluh." Barang siapa yang meninggalkan sekali salat asar, maka terhapus amalannya. Sia-sia amalan yang dan tentunya maksud simin karena Rasulullah SAW menyatakan, sungguhnya ada orang yang sholat selama enam sempurna. Tentu tidak akan diteruku dan megang kasun untuk dilakukan dengan tenang, dengan tumak ninah, tidak tergesa-gesa. Dikarenakan melakukan dengan tenang dengan wassalamun ala ibadihi setelah menyatakan man jamaah lillah subhanahu wa ta'ala arba'ina yauman yudriku bara'atan bara'ah minan nar wa bara'ah minan nifak, ma'ah selama 40 hari ala dan ia menjumpai takbiratul pertama maka ditulis baginya itu terlepaskan ke Allah dari kemunafikan ini adalah upaya orang-orang yang terbebaskan dari neraka adalah dengan berupaya melakukan salat. Demikian pula simin. Allah berfirman, "Wailul musallin alladzina Kecelakaan bagi orang yang salat ia ya mereka itu lalai dari salatnya. Para ulama menafsirkan bahwa mereka melupakan waktu-waktunya. Terkadang salat asar dilakukan. Demikianlah pula salat subuh karena dilakukan hampir terbit matahari. Rasulullah menyebutkan perkara ini. Orang munafik, saatnya orang munafik. Menjaga waktu-waktunya. Inna salata. Karena ta'al mu'minin mauquta. Sesungguhnya salat itu bagi kaum mu'minin telah ditentukan waktunya. Dan juga Allah berfirman, "Ya ladhi takulun. Wahai orang beriman, jangan kalian mendekati salat dalam sampai kalian itu mengetahui apa yang kalian ucapkan. Karena orang mengerti tafsiran yang kedua. Memahami apa yang dibaca. Ketika membaca iya karena abdu wa iya karena lain. Tidak tahu maknanya. Tidak berupaya tentang apa yang telah dikatakan. Untuk bisa menjaga dengan waktunya. Dan juga kita berupaya untuk. Dan hatinya tidak kosong ketika melakukan sholat. Ketahuilah bawa sehingga dibutuhkan terbiah dari kecil. Coba lihat Rasulullah SAW. Ketika sholat terkadang membawa suatu hari Hasan Hussein berada di hanya sangat lama, sujudnya sangat lama. Kira kalau Rasulullah lupa, Rasulullah menunggu sampai Hasan dan Hussein turun dari punggungnya. Demikian pula Rasulullah pernah membawa Umamah, anak perempuan yang sekecil. Di bawah sholat sujud, beliau letakkan. Dia ada kecil. Dalam hadis Muru auladakum salah wahum abna sab' wadribum malaiha wa mana asr. Perintahkan anak kalian untuk 10 tahun tidak melakukan sholat. Sebab kalau sudah terlewati, apalagi masa ABG anak baru gede, sudah tidak sholat lagi, maka sholat itu sulit. Maka hendak kita berupaya untuk mendidik dari kecil. Ya, salam anak-anak. Adapun hadis jamsibyanakum wa majinakum hadis maudu Masjid-masjid kalian dari anak kecil, dari orang-orang gila. Tidak ada sandarannya supaya menjauhkan anak kecil orang sholli alhamdulillah alamin. Waalaikumsalam.